Alhamdulillah pada malam ini kita dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat melanjutkan kajian kita pada malam ini tilawah Al-Qur'an. <clears throat> Namun sebelumnya kita lanjutkan terlebih dahulu Kaifa tahfadzul Qur'an? Bagaimana menghafal Al-Qur'an oleh Syekh Yahya Al-Ghautsani? Di mana beliau mengatakan pada kaidah yang ke-12 at-tarkizu 'alal mutasyabihat yadfa'ul iltibas fil hifdhi Beliau berkata, at <clears throat> berusaha atau berkonsentrasi alal mutasyabihat terhadap ayat-ayat yang hampir sama yadfa'ul iltibas fil akan menolak segala talbis ke keliruan dalam hafalan. Akhwan Fiddin bab atau kaidah yang ke-12 ini sangat penting sekali di mana salah satu keistimewaan dari Al-Qur'an adalah mutasyabihatun fil lafaz ada ayat-ayat yang bersamaan hampir sama lafat-lafatnya Fasbahu fi darihim di surat Al-A'raf <clears throat> ada lagi fasbahu fi diyarihim di surat Hud karena itu kaidah ini perlu diperhatikan oleh kita sekalian terutama saudara-saudaraku yang berusaha untuk menghafal Al-Qur'an dan cara terbaik untuk mengetahui ayat-ayat yang mutasyabihat yang hampir bersamaan pertama bisa melalui seorang ustadz guru kita yang mengajarkan kepada kita yang tentunya telah banyak berpengalaman di dalam mengajarkan dan menghafalkan Al-Quran Misalnya ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat ke-61 wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ya. Ayat ini <clears throat> hampir sama dengan ayat di surat Ali Imran pada ayat ke-61 yang berbunyi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq. Berbeda dengan yang di surat Al-Baqarah, al-haq dengan alif lam. Sedangkan di surat Ali Imran ayat 21 bighairi haqq tanpa alif lam. Kemudian terdapat pula di surat Ali Imran ayat 112 ya, dengan wa yaqtulunal bi ghairi haqq. <clears throat> Wa yaqtulunal bi ghairi haqq. Bukan nabiyin tetapi anbiya. Ya, kemudian ghairi haqq tanpa alif lam. Maka dari sini dengan petunjuk ini ketika kita membaca ayat-ayat tersebut ya harus kita usahakan berkonsentrasi. Dengan cara bagaimana mengulang-ulangnya. Ya, mengulang-ulangnya. Setelah kita mengetahui petunjuk tersebut dari seorang ustadz, dari seorang guru, maka kita buka lembaran ayat yang tersebut tadi dan kita bandingkan ya kita sandingkan Al-Qur'an di ayat yang berbeda tersebut dan kita perhatikan benar-benar perbedaan-perbedaannya lalu kita berkonsentrasi untuk memurajaahnya. Dengan demikian ketika kita membaca pada ayat tersebut kita mengetahui bahwa ayat di surat Ali Imran ya di ayat 21 tanpa alif lam dan ayat di Al-Baqarah dengan alif lam. Berbeda dengan ayat di 112 Ali Imran dengan Anbiya dan tanpa alif lam pada kata hak. Maka ketika <clears throat> membaca dengan konsentrasi yang penuh walhamdulillah insyaallah taala kita akan terlepas dari iltibas atau terkecoh dalam hafalan kita maka itu cara yang pertama untuk kita mengetahui ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Dan ini cara yang sangat bagus Dan mungkin seorang ustadz, seorang guru memiliki pengalaman untuk diberikan kepada kita bagaimana cara dia menghindari kekeliruan ketika berhadapan dengan ayat-ayat tersebut. <clears throat> Apabila kita tidak mendapatkan syekh atau guru yang membimbing tentang ayat-ayat tersebut, maka boleh kita membuka buku-buku yang menjelaskan atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat. <clears throat> Sini disebutkan oleh Syekh Yahya misalnya kitab Al-Burhan fi Mutasyabihil Quran oleh Al-Imam Al-Kirmani atau kitab Fathur Rahman oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian disebutkan Mutasyabih Al-Quran oleh Abu Hussein Al-Munadi. Atau kitab-kitab yang lain yang kita ketahui atau kita dapatkan di toko-toko buku yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang hampir sama untuk dapat kita ketahui agar kita mudah membandingkannya. Atau boleh juga berupa nagam. Misalnya nagam al Quran oleh Muhammad Muhammad Tushaiti namanya orang ajam ya? atau Muhammad Ad-Dimyati eh, Manzumah Ad-Dimyati atau Manzumah As-Sakhawi itu semua yang merupakan ya, nagam atau bait-bait syair yang menerangkan tentang perbedaan sedikit atau ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Quran. Faedah yang ke-13, Daruratul Irtibat bil Ustaz Al-Muallim. Yakni pentingnya kita bersama Ustadz yang mengajar kita. Ya. Ini sering saya sampaikan kepada para pendengar setia Radio Roja yang membaca Al-Quran. Karena itu <clears throat> saya tidak bosan-bosan bertanya apakah Anda belajar, apakah Anda mempunyai guru di sana. Kenapa? Karena sangat penting sekali untuk kita membaca Al-Quran kepada seorang ustadz, kepada seorang guru. Ya, kalau bisa kita menghatamkannya walaupun sekali ya kalau bisa kita menghatamkan Al-Quran dari awal dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, hatamkan di bawah bimbingan seorang guru. Ya, lebih-lebih apabila <clears throat> ya, guru tersebut ya, bersambung sanatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kepentingannya untuk kita berhubungan kepada orang guru, orang ustad, ya, karena mungkin suatu saat ya, ketika kita duduk bersama ustadz, bersama guru belajar, ya, maka suatu saat nanti kita pun akan berganti berganti menjadi duduk di hadapan para tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Dan dengan demikian kita dapat memiliki pengalaman dengan ilmu yang pernah kita pelajari dari seorang guru. Khususnya untuk para syabab, para pemuda, hendaklah belajar dan mendatangi majlis-majlis ilmu selain belajar bagaimana ilmu yang diajarkan ia pun belajar bagaimana dia berhubungan dengan sesama ikhwan dan saudara-saudara sama kaum muslimin dengan demikian dia memiliki banyak sahabat banyak teman yang akan membantunya dalam memahami agama yang mulia ini. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanul Ilm mengatakan berkata Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya Wahai anakku apa yang sampai kepada engkau dari hikmah maka berkatalah anaknya, La atakallafu ma la ya'nini. Aku tidak mau membebani <clears throat> apa yang aku tidak sanggupi. Apa yang aku tidak memiliki faedahnya. Kata Luqman, Ya bunayya, innahu baqiya syai'un akhar. Ada lagi yang tertinggal, wahai anakku. Apa kata Luqmanul Hakim? Jalisil ulama wazahimhum biruk bataik. Duduklah kamu bersama para ulama dan berdesak-desakanlah eh, di depan eh, dengan kedua lututmu. Fa inna Allah yuhyil qulubal maita bil hikmah kama yahyil ardhal maitah biwabilis sama karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati kita yang mati dengan hikmah, yakni dengan ilmu. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang deras. Demikian pentingnya kita belajar kepada seorang guru, seorang ustadz ya, untuk agama kita. Semoga para ikhwan sekalian khususnya dapat memahami pentingnya kita ya, belajar kepada atau langsung belajar kepada seorang guru. Dan <clears throat> pada awal-awal saya telah menjelaskan ini di awal pembahasan kitab ini saya telah menjelaskan bagaimana al al, <clears throat> al Ustaz Yahya Al-Qasani ini menjelaskan bagaimana kita memilih seorang ustad memilih seorang seorang guru. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan kitab Kaifa Tahfazul Quran ini pada pekan yang akan datang pada kaidah yang berikutnya yang ke-14 ya dan seterusnya. Mudah-mudahan kaidah yang ke-12 dan yang ke-13 ini dapat benar-benar kita ambil dan kita praktekkan khususnya kaidah yang ke-14 ya dan kaidah eh, kaidah yang ke-12 dan ke-13 ini berhubungan erat sekali eh, satu dengan yang lainnya di mana harus membutuhkan seorang ustadz untuk mengetahui mana ayat-ayat yang mutasyabihat dan dengan demikian mudahlah bagi kita eh, untuk menghafal Al-Qur'an. Allahu a'lam bissawab.